berikan kepada kita setiap saat dan setiap detik daripada waktu yang kita lalui di dalam kehidupan kita ini kita nyaris selaku seorang manusia tidak bisa berbuat apapun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita oleh karena itu kita diwajibkan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena memang kita hidup penuh bergelimang dengan nikmat-nikmatnya dan Allah benci kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat tersebut dan mengancam orang tersebut dengan adab sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid apabila kalian bersyukur Allah mesti akan tambah saya akan tambah kepada kalian akan tetapi kalau kalian kufur dengan nikmat-nikmat tersebut inna la syadid. sungguhnya adabku adalah adab yang seramat pedih Ikhwani Fiddin Sidang Majlis Ta'alim Rahimahkumullah Pada pertemuan sekarang Kita masuk kepada Bab yang ketiga Daripada Kitabul Iman Dari Kitab Imam Muslim Dan bab ini Adalah tentang Bayanus Salawat Allatihiya Ahadu Arkanil Islam Al-Islam keterangan tentang sholat yang mana dia adalah salah satu di antara rukun-rukun Islam. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id ibni Jamil ibni Tarif ibni Abdullah Tsaqafi an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Suhail an abihi أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yaqul beliau berkata jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki dari ahli Najd Najd adalah daerah kota Riyadh sekarang. Itu dinamakan dengan daerah Najd. Bagian utara daripada kota Madinah. Kata Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, suatu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki dari ahli Najd, Tha'ir ras Sair ras artinya rambutnya ini tidak beraturan karena panjangnya per perjalanan. Jarak tempuh dari Najd ke kota Madinah itu lebih kurang 900 km. Bisa kita bayangkan 900 km mungkin bisa ditempuh dengan perjalanan unta selama dua minggu atau lebih perjalanan dia dari daerah Najd ke Rasulullah SAW di kota Madinah. Nasma'u Dawiyah sautih wala nafkahu nafqahu ma yaqul. Kami mendengar suaranya akan tetapi kami tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Artinya suaranya itu tidak jelas sehingga tidak sahabat tidak mendengar dengan pasti apa yang diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran memang suara itu ada nada yang keluar dari dia dia bertanya kepada Rasulullah SAW tapi tidak diketahui tidak dimengerti apa yang dia ucapkan hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hingga dia dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam maka ternyata dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam yaitu seorang lelaki dari ahli najat ini bertanya kepada Nabi tentang agama Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Kamu salat lima kali salat dalam satu hari dan satu malam. Qala Lelaki itu pun kembali bertanya, Hal alayya ghairuhunna? Apakah ada kewajiban bagi saya selain yang lima itu? Selain sholat yang lima itu ada kewajiban lain nggak? Sholat itu. Qala la illa anta tawwa. Rasulullah berkata enggak. Hanya lima sholat, tidak ada kewajiban yang lain. Illa anta tawwa kecuali kalau kamu tatawwa' Tatawwa' itu mengerjakan sholat sunat. Karena sholat sunat, istilah sunat itu ada dalam beberapa istilah. Di antaranya sholat tatawu, di antaranya juga sholat nafilah, sholat al-mustahabbah, sholat amandubah, dan sholat as-sunnah. Ini beberapa nama untuk satu makna, yaitu sholat yang tidak wajib. Sekali kita ulangi ada namanya salat tatawu', salat an-nafilah, salat al-mustahabbah, salat al-mandubah, salat as-sunnah. Jadi ada lima untuk satu nama. Tidak ada kewajiban bagimu wahai orang yang bertanya kecuali kalau kamu ingin melaksanakan sholat yang tatawu, sholat yang sunnat yang tidak diwajibkan tapi itu berhukum mustahab wasiyamu syahri Ramadhan. Kemudian kewajiban kamu berikutnya adalah siam pada bulan Ramadhan. Kamu harus berpuasa pada bulan Ramadhan. Qala hal alayya gairuhu. Apakah ada kewajiban kepada saya selainnya, selain puasa pada bulan Ramadhan? Apakah pada bulan-bulan yang lain? Jadi diwajibkan juga ada kewajiban berpuasa yang lain. Qala la illa antatawwa. Rasulullah mengatakan tidak ada kewajiban kecuali kalau kamu ingin tatawwa. Kalau ingin puasa, tatawwa, puasa sunat. Wa dzakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan perihal zakat. Faqala hal alayya ghairuha Kemudian dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban saya selain itu, selain zakat yang sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Fakalala la illa antatawwa. Kembali Nabi mengatakan tidak ada kewajiban zakat yang lain kecuali kalau kamu bertatawwa. Apa maksudnya zakat tatawwa? Zakat dalam arti dalam artinya adalah sodakoh, infak dan yang lainnya. Mengeluarkan harta untuk tujuan-tujuan berinfak qala kemudian dia berkata fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul berkata kemudian Talha bin Ubaidillah kemudian lelaki itu pun pergi wa huwa yaqul dan dia berkata ketika dia pergi itu berpaling dan itu berkata wallahi demi Allah la azidu ala hadha wa la anqusu minhu saya tidak akan tambah ini dan juga tidak akan saya kurangkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika dia berpaling dan mengatakan perkataan tersebut, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Aflaha in sadaq." Dia akan jaya, dia akan menang apabila dia jujur. Jujur maksudnya jujur dalam perkataannya, dia tidak akan pernah mengurangi kewajiban-kewajiban ini dia akan laksanakan sebagaimana mestinya cuman dia mengatakan satu hal lagi dia tidak tambah juga artinya dia cukupkan yang wajib-wajib saja dia kerjakan kemudian dia tidak melakukan yang yang sunat-sunat Khanifidin rahimahkumullah Nama lelaki yang datang dari arah Najud ini tidak diketahui tapi dia bukan cerita yang berhubungan dengan cerita sebelum ini kedatangan malaikat Jibril. Dia seorang lelaki dari Ahlul Najd. Dia datang dengan keadaan seorang yang bermusafir yang jelas. Rambutnya pun kusut, tidak teratur. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam Nabi menjawab seluruh pertanyaan dengan Salat lima waktu Kemudian puasa pada bulan Ramadan Kemudian zakat dan setiap Nabi menjawab pertanyaannya Dia selalu bertanya hal alaiya ghairuhunna Apakah ada kewajiban saya selain yang itu Nabi selalu menjawab La illa anta tawwa Tidak kecuali kalau kamu Ingin melaksanakan yang sunnah Kemudian Orang ini berpaling dan mengatakan saya tidak akan tambah yang wajib-wajib ini dan Yesus tidak akan kurangkan. Ada satu masalah yang penting kita ketahui di sini bahwa di dalam hadis ini tidak semua kewajiban disebutkan. Tidak semua kewajiban disebutkan. Yang ada dalam hadis ini adalah masalah sholat, masalah siam pada bulan Ramadan, masalah zakat. Sementara kewajiban-kewajiban agama Islam banyak selain daripada yang tiga ini. Ya. Ternyata di dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahan hadis yang menerangkan kepada kita lebih jelas bahwa di sana dalam tambahan riwayat Imam Bukhari tersebut diriwayatkan fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Islam. Kemudian Nabi terus sampaikan kepadanya seluruh syariat Islam. Disampaikan oleh Rasulullah SAW seluruh syariat yang di Allah wajibkan kepada manusia, kepada orang ini. Berarti pertanda bahwa kembali kita kepada masalah yang kita bicarakan pada kesempatan-kesempatan sebelum ini bahwa sang rawi hanya membawakan sebatas yang dia yang dia ketahui. Dan keberadaan riwayat yang lain berbicara tentang kasus dan kejadian yang sama akan membawa kita kepada Mana yang lebih sempurna dalam masalah ini. Karena kalau cuman yang tiga ini yang disampaikan, kita semua mengetahui bahwa Islam memiliki kewajiban-kewajiban yang jauh lebih banyak daripada sekedar yang tiga ini. Tapi dengan keberadaan riwayat dari Imam Bukhari, ternyata Rasulullah SAW memberitakan seluruh syariat syariat Islam yang diwajibkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi setiap kali Nabi dia bertanya apakah ada yang Allah wajibkan kepada saya Nabi selalu selain daripada yang engkau sampaikan Nabi selalu mengatakan la illa anta tawwa kemudian dia mengatakan la azidu ala dzalika wal angkus dia ingin yang wajib-wajib saja dia sempurnakan kemudian dia tidak ingin tambah ulama menerangkan sebagaimana hadis ini orang ini selamat dari sentuhan api neraka ketika dia tidak meninggalkan yang wajib Insyaallah dia selamat dari api neraka tapi dengan syarat dia juga, tidak juga tidak mengurangi ya memang dia tidak lebihkan juga tidak dia kurangi meskipun pekerjaan seperti ini pada dasarnya tidak tidak terpuji sebagaimana diterangkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah beliau wa in kanat muwadabatuhu ala tarki sunan madhmuma meskipun yang selalu dia lakukan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan sunat itu tidak terpuji tercela pekerjaan seperti itu tidak mau mengerjakan yang sunat hanya memfokuskan diri kepada yang wajib bukan suatu hal yang terpuji illa annahu laisa bi'asin akan tetapi dia juga tidak berbuat maksiat Artinya tidak salah dan tidak tergolong orang yang maksiat ketika dia hanya mencukupkan mengerjakan yang yang wajib saja tanpa mengerjakan yang sunatnya. bal huwa muflihun najin dia juga orang yang akan selamat dan dan berjaya dari selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan berjaya dengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita katakan bahwa masuk surga itu ternyata cuma dua syaratnya. Pertama, lakukan kewajiban, kedua tinggalkan maksiat. Dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan di dalam agama Islam tidak banyak. Sholat hanya lima kali sehari semalam Zakat hanya 2,5 bagi orang yang mampu Haji sekali seumur hidup Puasa hanya satu bulan Dari 12 bulan yang ada Tidak ada yang sulit Kalau ingin masuk surga Tinggalkan maksiat Lakukan yang wajib Insya Allah najin Selamat dari api neraka Oleh karena itu di dalam permasalahan ini ulama menerangkan bahwa masalah larangan lebih utama daripada masalah perintah. Ini yang kita temukan juga di dalam kitab Ibnu Rajab di dalam syarah Arba'in Nawawiyah di dalam hadis mana hitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum para ulama memberikan keterangan bahwa larangan-larangan di agama-agama Islam itu lebih pokok daripada perintah. Maksudnya adalah yang paling utama bab dulu berhenti daripada maksiat. Adapun kewajiban ternyata sedikit. Yang paling penting hindari diri daripada maksiat. Ulama menerangkan dalam intan-untayan kata-kata mereka Al-wajibat ya'tihi fajirun wa mu'min Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia bisa dilakukan oleh orang mukmin dan bisa dilakukan oleh orang fajir. Wal ma'asi la yakufu anhu illa siddiq. Adapun maksiat yang hanya sanggup untuk berhenti daripada itu adalah orang-orang yang benar siddiq, jujur dan benar-benar tulus di dalam keimanannya. Jadi permasalahan yang tertera di dalam masalah ini hanya tiga pembahasan ternyata tidak itu saja karena hadis ini klasik, tidak membahas secara keseluruhan akan tetapi tambahan daripada riwayat yang berasal dari Imam Bukhari menunjukkan bahwa ternyata Rasulullah dalam kesempatan ini membicarakan seluruh yang Allah wajibkan kepada orang ini Ikhwanifidin rahimakumullah Satu lagi poin yang bisa kita ambil dari hadis ini Imam Muslim membawakan masalah solat di bawah kitabul iman di bawah bab iman di bawah keterangan dalam judul besar kitabul iman dibawakan bab solat menunjukkan kepada kita bahwa beliau juga memahami amal-amal zahir bahagian daripada keimanan sebagaimana akidah Alusunnahul jamaah bahwa amal zahir adalah bagian daripada keimanan Al-a'malu zahirah minal iman, bagian daripada iman. Sehingga dari amal zahir inilah sesungguhnya seorang muslim akan berjenjang kedudukannya karena orang-orang akan berbeda di dalam volume dan frekuensi amal zahirnya. Ada orang yang rajin beribadah, ada orang yang kurang seperti ini, ada orang yang mencukupkan diri dengan wajibat saja, tidak mempedulikan artinya tidak melaksanakan mustahabat. Ada orang yang mustafastabiqul khairat, dia berjibaku, berlomba-lomba dalam melaksanakan tidak ada celah daripada pahala kecuali didatangi, dia laksanakan. Orang bervariasi dan ber, sangat berjenjang dan bervariasi dalam melaksanakan mustahabat. Dan Imam Muslim membawakan bab salat di dalam bab al-iman, dalam kitab al-iman. Pertanda bahwa para ulama salaf termasuk di antaranya Imam Muslim yang kitabnya kita baca meyakini bahwa bab iman juga mencakup masalah amal-amal zahir khilafan lil murji'ah berbeda dengan orang-orang murji'ah yang mengatakan keimanan itu hanya hanya keyakinan hati hanya tasdikun bil qalb kalau hati sudah meyakini, sudah beriman dia. Apapun maksiat yang dia lakukan tidak akan kurang imannya. Bagaimanapun ketaatan yang dia laksanakan tidak akan bertambah imannya. Karena keimanan itu adalah pembenaran. Begitu dia benarkan, begitu dia yakini sudah. Kemudian masih dalam bab yang sama beliau menukilkan hadis dari jalan yang lain masih dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Di sini Rasulullah SAW dalam riwayat yang berikut ada tambahan sedikit. Kalau dalam riwayat yang pertama kita baca tadi aflaha in sadaq selamat dia jikalau dia jujur dalam riwayat berikutnya aflaha wa abihi in sadaq aflaha wa abihi in sadaq selamat dia wa abihi in sodak wa abihi kita ingin membahas masalah wa abi wa di sini mirip wa qasam wa sumpah karena di dalam bersumpah orang Arab memakai kata-kata waw wallahi demi demi Allah rabbil ka'bah demi Rob yang memiliki Ka'bah Walladhi biyadihi sumpah Rasulullah SAW demi zat yang jiwaku ada di di tangannya. Rasulullah bersumpah memakai kata-kata wow. Di sini wahabihi Apakah ini sumpah dengan orang tua? Sementara manusia dilarang untuk bersumpah kecuali hanya dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada riwayat wa'abihi insadak. Dan yang perlu kita ketahui bahwa wa abihi dalam riwayat ini bukan merupakan sumpah sebuah kalimat yang selalu diucapkan oleh orang Arab di kalangan Arab yang tidak bermana sumpah di dalam makna yang mereka ucapkan jadi di kalangan mereka tahu bahwa itu bukan bukan sumpah akan tetapi dalam redaksi mirip dengan sumpah karena apa? Karena manusia dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW akan bersumpah dengan orang tuanya? Rasulullah SAW yang paling mengetahui di antara kita masalah syar'i, di antara manusia yang ada, yang paling bertakwa dan paling alim di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin melaksanakan hal yang sama. Perpandalah itu bahwasanya wa abihi adalah sebuah kalimat di dalam bahasa Arab yang mirip masalah sumpah akan tetapi di dalam Arab sendiri itu tidak digunakan untuk bersumpah. Seperti yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi, aflah wa abihi laisa huwa halafan. Ini bukan sumpah. Innama huwa kalimatun jarat adatul Arab an fi antudkhilaha fi kalamihim. Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah dirasa di kalangan Arab, mereka masukkan di dalam perkataan mereka ghairu qasidatin biha haqiqatal halafi yang mereka tidak tuju dengan kata-kata tersebut sumpah yang sesungguhnya karena masalah ini juga menjadi kendala bagi sebagian orang yang tidak mengerti kenapa Rasulullah bersumpah dengan orang tuanya di dalam perang Badar juga terjadi hal yang sama ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah. Rasul juga memakai kalimat yang serupa. Jadi hanya itu yang bisa kita sampaikan dalam bab masalah salawat. Kemudian kita pindah kepada hadis berikutnya, hadis tentang as-su'al an arkanil Islam. Bab as-su'al an arkanil Islam, bab bertanya tentang rukun-rukun Islam. Kembali kita ingatkan ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa masalah-masalah rukun-rukun Islam yang merupakan amal zahir dibawakan oleh Imam Muslim di dalam kitab di bawah Kitabul Iman sebagai bukti nyata kembali kita katakan sebagai bukti nyata bahwa ulama salaf mengetahui dengan pasti bahwa amal zahir adalah bahagian daripada iman dia tidak terpisahkan daripada iman sebagaimana pendapat daripada ahlul bidah Imam Muslim mengatakan hadatsani Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid. Qala hadatsana Hashim ibn Al-Qasim Abu An-Nadhr. Qala hadatsana Sulaiman ibn Al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini berasal daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Berkata Anas bin Malik, "Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai." Kita dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Fakana yu'jibuna dan kami senang kami sangat senang kata Anas bin Malik an yaji ar-rajulu min ahlil badiyah. Kalau ada datang salah seorang lelaki daripada ahlul badiyah. Ahlul badiyah adalah dari daerah padang pasir artinya orang-orang yang hidup di di padang pasir daerah-daerah yang terpencil dari daerah perkotaan ya daerah-daerah terpencil yang mana mereka hidup dengan dengan hewan ternaknya dengan binatang ternaknya kami senang kata Anas bin Malik kalau ada seorang lelaki dari Ahlul Badiyah datang, orang Badui. Kalau istilah sekarang dikenal dengan orang orang Badui, orang datang dari dari daerah daerah yang bukan perkotaan. Ya, dari pelosok yang hidup dengan peternakan-peternakan mereka. Al-aqil kalau orang Badui itu adalah orang yang berakal, mengerti. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Orang Badui itu yang datang bertanya dan kami yang mendengar. Anas bin Malik menerangkan hal ini bahwa kesenangan para sahabat kalau ada orang Badui datang karena orang Badui datang dengan bicara apa adanya. Mereka memiliki sifat orang Badui itu lantang dalam berbicara dan mengungkapkan seluruh apa yang terasa. Yang mungkin para sahabat radhiyallahu anhu tidak akan sanggup untuk mengatakan hal yang seperti itu. Sehingga para sahabat mengambil faedah dan manfaat daripada pertanyaan orang Badui yang mungkin bertanya tanpa rasa berat, rasa malu atau sungkan kepada Rasulullah SAW yang mana sifat itu dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kemudian Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Pada suatu hari kata Anas bin Malik, datang seorang lelaki daripada Ahlul Badiyah daripada daerah terpencil. Faqala ya Muhammad. Dia berkata, "Ya Muhammad, atana rasuluka?" Datang kepada kami utusanmu. Datang kepada kami utusanmu. Faza'ama lana annaka taz'um annallaha arsalak. Kemudian dia menyampaikan kepada kami bahwa engkau mengatakan bahwa Allah telah mengutusmu. Rasulmu itu sampaikan kepada kami, utusan engkau yang kau utus kepada kami itu mengatakan kepada kami bahwa engkau menyatakan bahwa Allah telah mengutus dirimu. Qala sadaq. Rasulullah menjawab, sadaq. Jujur dia, benar dia. Qala berkata lelaki itu lagi, faman khalaqas sama? Siapa yang mencipta langit? Qala Allah. Rasulullah menjawab, Allah. Qala kemudian orang itu bertanya lagi, "Faman khalaqal ard?" Siapa pencipta yang telah menciptakan bumi? Qala Allah. Rasulullah menjawab Allah. Qala faman nasaba hadhil jibal? Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang telah memancangkan gunung ini? wa ja'ala fiha ma menciptakan di dalam gunung ini segala apa yang sudah diciptakan di gunung tersebut qala Allah Rasulullah menjawab Allah qala fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal arda wa nasaba jibal maka saya bersumpah dengan yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi yang telah memancangkan gunung-gunung ini Allahu arsalak benarkah Allah telah mengutus engkau wahai Muhammad? Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Qala. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsu salawatin. Dan Rasulmu, utusanmu yang datang kepada kami juga menyatakan bahwa diwajibkan kepada kami lima kali salat fi yaumina wa lailatina di siang dan malam kami diwajibkan untuk sholat lima kali. Qala sadaq. Rasulullah SAW menjawab, benar, jujur dia. Qala fabilladhi arsalak. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW demi zat yang mengutusmu. Allahu amaraka bihada. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kamu untuk ini? Untuk menyampaikan kepada kami bahwa kalian wajib sholat lima kali sehari dan semalam. Kala na'am. Rasulullah menjawab, ya. Allah yang telah mengutusku, yang telah memerintahkan aku untuk suruh sampaikan kepada kalian sholat lima kali sehari semalam. Qala wa za'ama rasuluk. Kemudian lelaki itu pun berkata lagi, orang Badui itu berkata lagi, wa za'ama rasuluk dan utusanmu yang kepada kami juga menyangka, mengatakan, menyatakan anna alaina zakatan min amwalina. Bahwa kami wajib mengeluarkan zakat dari harta-harta kami. Qala sadaq. Rasulullah menjawab, ya, dia telah jujur. Qala fabilah arsalak. Kemudian orang ini berkata lagi, maka demi zat yang telah mengutusmu Allahu amaraka bihada Apakah Allah telah perintahkan kamu untuk ini? Allah yang memerintahkan kamu untuk menyuruh kami mengeluarkan zakat dari harta kami? Qala na'am. Ya. Kata Rasulullah SAW. Qala. Kemudian dia lanjutkan lagi pertanyaannya. Pertanyaan yang panjang yang tidak mungkin dilakukan oleh para sahabat. Wa za'ama rasuluka anna alaina Sawma syahri ramadhan fi sannatina. Kemudian utusanmu kepada kami menyatakan bahwasanya kami juga diwajibkan untuk puasa pada bulan Ramadan di dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu pada bulan Ramadannya kami wajib berpuasa. Qala sadaq. Rasulullah menjawab orang itu jujur. Benar apa yang dia katakan. Qala fabilladhi arsalak Allahu amaraka bihada. Orang itu berkata lagi dengan perkataan yang sama. Demi zat yang telah mengutusmu, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Qala na'am. Rasulullah menjawab ya. Qala, kembali pertanyaan serupa diulang oleh dia. Wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal bayti man istata'a ilaihi sabila. Rasulmu menyatakan, utusanmu kepada kami menyatakan bahwa diwajibkan kepada kami haji ke rumah ke rumah Allah yaitu Ka'bah. Barang siapa yang sanggup untuk sampai kepadanya, qala sadaq. Rasulullah menjawab benar. Qala thumma walla, kemudian dia berpaling. Qala walladhi ba'athaka bil haqq. Orang ini mengatakan Ya, orang ini sambil berpaling mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Walladhi ba'ataka bilhaq. Demi zat yang telah mengutusmu dengan penuh kebenaran. La azidu alaihinna wa la antakis minhunna syai'a. Saya tidak akan tambah sedikit pun daripada apa yang telah disampaikan tadi dan saya juga tidak akan kurangi sedikit pun daripada apa yang sudah diwajibkan tersebut. Faqala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah SAW, la insa la jannah. Kalau orang itu jujur, dia pasti masuk surga. Qanifidin rahimakumullah. Badui yang datang kepada Rasulullah ini bernama Dimam bin Sa'labah. Jadi ceritanya bukan yang berhubungan dengan hadis yang telah kita bacakan di awal tadi ini cerita lain datangnya seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang rukun-rukun Islam ulama mengatakan bahwa lelaki ini adalah bernama Imam bin Ta'labah dia datang dari Badu Badu sebagaimana yang saya katakan tadi daerah yang terpencil yang berjarak dari dari perkotaan dan Badu terkenal dengan Java keras mereka mempunyai sifat keras lantang berbicara apa yang terasa diungkapkan langsung pada saat itu juga tidak ada rasa sungkan terkenal mereka itu keras karena mereka lebih banyak bergaul dengan dan ber, beraktivitas dengan onta itu sebabnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan seperti itu. Bahwa mereka lebih banyak beraktivitas dengan dengan onta. Rasulullah mengatakan al-jafa ala ahlil ibil. Sifat keras itu ada pada pengembala-pengembala onta. Pengembala-pengembala onta. Wasakinatu ala ahlil ganam Dan sifat tenang ada pada pengembala-pengembala kambing. Oleh karena itu kita temukan bahwa para nabi dan para rasul Allah takdirkan menjadi pengembala-pengembala kambing. Rasulullah SAW, Nabi Musa mengembalakan kambing dan beberapa nabi yang lain yang Allah utus mereka pernah mengembalakan kambing karena Allah alam kata para ulama dalam syarah hadis itu bahwa ketenangan itu ada pada pengembala kambing dan kekerasan itu ada pada pengembala pengembala unta di dalam hadis masalah ini orang Badui di pedalaman, orang Badui yang hidup di di padang pasir bersama onta, mereka hidup bersama onta-ontanya. Sehingga mereka penuh dengan sifat keras. Tidak ada rasa sungkan. Ikhwan Fitin rahimakumullah pasti tahu bahwa cerita seorang Badui yang dengan rileks dan santainya kencing di masjid Rasulullah saw di tengah orang yang sangat banyak di tengah orang yang sangat yang sangat banyak. Dia dengan tanpa merasa berdosa kencing di salah satu bagian dari masjid sehingga membuat para sahabat radhiyallahu anhu marah. Masa rumah Allah Subhanahu wa taala dikencingi. Ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana sifat orang Badu. Oleh karena itu, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tidak seorang rasul pun berasal dari daerah Badui. Seorang rasul tidak pernah. Tidak ada rasul itu yang diutus dari mesti orang madani, orang yang hidup di tengah masyarakat perkotaan. Nabi dan para rasul diutus, tidak ada yang diutus dari ahlul badiyah sama sekali. Di hadis ini kita lihat bahwa Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu an kami dilarang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita ketahui larangan itu adalah kalau tidak membutuhkan. Ya kalau sekedar ingin bertanya saja, Hal itu tidak tidak penting untuk ditanyakan. Para sahabat dilarang untuk bertanya. Al-Quran turun. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Jangan bertanya kepada Rasulullah SAW sesuatu yang kalau seandainya disampaikan keinginan dan pertanyaan kalian mungkin akan memberatkan kalian. Akhirnya para sahabat menahan diri dari pertanyaan kecuali kalau pertanyaan itu penting untuk ditanyakan. Jadi tidak seluruh pertanyaan itu tidak boleh ditanyakan kepada Rasulullah SAW karena banyak juga hadis lain menerangkan para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Seperti para sahabat bertanya, ayul amali afdol, perbuatan apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih afdol? Rasulullah menjawab, Assalatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala Summa Ayu kemudian bertanya lagi Abdullah bin Mas'ud, apa lagi wahai Rasul? Ini merupakan hadis-hadis yang menerangkan bahwa sahabat juga bertanya kepada Nabi. Tetapi mereka bertanya kalau mereka betul-betul membutuhkan untuk bertanya. Seperti para sahabat bertanya pada perang seperti ini, apakah ini wahyu yang Allah turunkan atau ini adalah sesuatu istihad yang kau lakukan wahai Rasulullah SAW. Pertanyaan para sahabat yang seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat juga bertanya kepada Nabi. Tapi kalau dibutuhkan mereka tidak tidak bisa tidak mau dan sering bertanya. Makanya Anas bin Malik mengatakan senang kami kalau ada orang Badui datang bertanya. Ya, seperti ini. Coba lihat kita orang Badui datang bertanya kepada Nabi Muhammad. Dia berkata kepada Rasul dengan lantangnya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Padahal memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata Muhammad begitu saja terlarang di dalam agama Islam. Dilarang. Islam melarang memanggil Nabi Muhammad sebagaimana panggilan kepada sesama. Tidak boleh. Beliau dipanggil dengan Rasulullah, Nabi Allah dan segala macam. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang ini dalam surat dalam Al-Qur'an Allah terangkan ini wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian menjaharkan perkataan kepada Nabi Muhammad sebagaimana kalian memanggil sebagian kalian yang lain. Nabi tidak boleh dipanggil dengan langsung dengan namanya ya Muhammad. Ini adab seorang umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya tentang siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang telah menancapkan gunung ini dan menciptakan di gunung itu seluruh apa yang ada di gunung itu dengan seluruh manfaatnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab seluruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia bertanya tentang siapa yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, dia bertanya, kemudian datang berkata dengan mengambil sumpah lagi. Orang yang bertanya dengan bersumpah itu menuntut kepada orang yang berbicara untuk jujur. Karena dalam bahasa Arab ini kita pahami dengan redaksi orang Arab. Kalau saya bertanya kepada seseorang, bertanya begitu saja, Sangat berbeda kalau saya bertanya Sebelum saya bertanya saya bersumpah dulu Saya sumpah orang itu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Contoh Akhbirni Kasih tahu saya Permintaan Ketika seseorang datang dengan mengatakan Billahi alaika akhbirni Demi Allah yang kamu ibadati, yang wajib kamu ibadati saya sumpah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kasih tahu saya. Itu meminta kepada orang itu untuk tidak jujur, perkataan yang kuat. Dan ini yang diarahkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Coba lihat, ikhwani fitin rahimahumullah, coba lihat. Qala fa billadhi khalaqas sama'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhihi al-jibal. Allahu arsalaki dengan zat yang telah menciptakan langit dan telah menciptakan bumi dan telah memancangkan gunung-gunung ini apakah Allah yang telah mengutus wahai Muhammad tidak ada seorang sahabat yang akan berani menyampaikan kalimat-kalimat seperti seperti kalimat yang disampaikan oleh orang Badu ini makanya ini juga menjadi seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik timbul kesenangan dari kalangan sahabat seandainya ada orang Badu yang bertanya karena dia bertanya dengan sesuatu tanpa beban dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab, "Na'am." Ya. Dia lanjutkan pertanyaannya, "Wa za'ama rasuluk anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina." Utusanmu menyatakan bahwa wajib kepada kami salat lima waktu. Lanjutkan pertanyaannya, "Wa za'ama rasuluk anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina." Utusanmu menyatakan bahwa wajib kepada kami sholat lima waktu dalam satu hari dan satu malam. Nabi mengatakan sodak, jujur. Orang itu jujur. Dari hadis ini kita ketahui bahwa tidak ada sholat yang wajib selain sholat yang memang yang lima waktu itu. Karena Nabi Muhammad mewajibkan, Nabi Muhammad membenarkan perkataan orang yang datang kepada Rasulullah itu hanya lima waktu sehari semalam. Nabi mengatakan benar, hanya lima waktu yang diwajibkan sehari semalam. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwasanya pendapat ulama sebagian daripada pendapat ulama yang sekarang memang tidak tidak masyur mengatakan wajibnya untuk sholat witir terbantah oleh hadis ini. Wajibnya sholat tahajud terbantah oleh hadis ini. Sebagian ulama berpendapat seperti itu bahwa salat, salat witir itu wajib hukumnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-witru al-witru wajib. Witir itu adalah wa? wajib. Berangkat dari hadis ini sebagian ulama mengatakan wajib. Nas yang dalam hadis yang kita pelajari sekarang ini menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang wajib selain lima kali sehari dan semalam. Ya. Kemudian dia mengambil sumpah dari bertanya kepada Nabi dengan sumpah lagi Fabilladhi arsalak Allahu amaraka apakah benar Allah yang telah memerintahkan kamu untuk itu Nabi menjawab na'am karena memang beliau adalah SAW. kemudian beliau bertanya, dia bertanya lagi bahwa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina dan rasulmu utusanmu kepada kami menyatakan bahwasanya diwajibkan kepada kami zakat di dalam harta kami tentu zakat yang wajib ya zakat yang wajib diwajibkan kepada kalian zakat dengan takaran-takaran yang dan dan takaran-takaran yang Allah sudah turunkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan sodak, benar. Dan para ulama ijma kalau dalam masalah sholat Ya, kalau dalam masalah sholat, ulama ada khilaf apakah sholat wajib itu lima waktu dan apakah witir itu wajib, tahajud itu wajib, dan juga khilaf dalam masalah sholat ini apa itu wajib atau tidak wajib. Adapun dalam masalah zakat, ulama semuanya ijma' mengatakan tidak ada kewajiban mengeluarkan harta selain daripada zakat. Tidak ada kewajiban sama sekali. Ini ijma' para ulama, tidak ada selisih sedikit pun dalam masalah ini. Tidak ada khilaf sedikit pun di kalangan para ulama tentang kewajiban mengeluarkan harta selain daripada zakat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, laisa fil mali hakkan siwa zakah. Tidak ada lagi kewajiban di dalam harta selain daripada zakat. Jadi dalam masalah zakat para ulama kita ijma untuk menyatakan yang wajib itu hanya zakat yang diwajibkan oleh Allah dalam ketentuan-ketentuan yang telah berlaku dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kembali bertanya dengan nada sumpah kepada Rasulullah SAW. Apakah Allah yang menyuruhmu untuk menyampaikan ini? Nabi menjawab, nah. Setelah itu dia kembali menyatakan bahwa Rasul Muhammad menyatakan kami diwajibkan untuk puasa pada bulan Ramadan. Nabi mengatakan, ya benar di sini juga menyatakan bahwa tidak ada kewajiban puasa selain puasa pada bulan Ramadan. Setelah semuanya berjalan, haji ke rumah Allah seperti yang kita sampaikan tadi, orang ini bersumpah Walladhi ba'athaka bilhaq Demi zat yang telah mengutusmu dengan penuh kebenaran La azidu alaihinna wa la antaqisu minhunna syai'a Saya tidak akan tambah ini Kewajiban-kewajiban yang sudah sampaikan tadi Saya tidak akan tambah sedikit pun Dan saya juga tidak akan kurangi Persis sebagaimana yang seorang yang tadi datang dari daerah Najd. Dia mengatakan bahwa saya tidak akan tambahkan ini kewajiban-kewajiban ini saya tidak akan amalkan yang lebih daripada yang saya diwajibkan kepada saya, tetapi saya juga tidak akan kurangi. Apa kata Rasulullah SAW? La in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau seandainya dia jujur, dia pasti masuk sor surga. Ikhwan fillah rahimakumullah bahwa masalah seperti yang kita katakan tadi hanya ada dua masalah untuk masuk surga. Pertama lakukan kewajiban, yang kedua tinggalkan maksiat. Pasti itu pasti itu. Tapi permasalahan umat adalah banyak dalam masalah meninggalkan maksiat. Sanggup atau tidak sanggup meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian masalah sunat, amalan-amalan sunat yang mustahabat untuk apa? tidak lain tidak bukan adalah menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin seorang hamba melaksanakan amalan-amalan sunat, dia semakin dekat dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cinta semakin cinta kepada dirinya. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftarattuhu alaih yang lebih aku cintai daripada apa yang Kewajibkan kepada mereka. Itu yang paling Allah cintai. Kalau seseorang hamba datang dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak ada lagi ibadah yang kita lakukan yang lebih Allah cintai daripada amalan-amalan wajib yang Allah wajibkan kepada makhluknya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah dan hambaku senantiasa akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil nawafil apa tadi ibadah-ibadah yang sunat hatta uhibbah sampai saya benar-benar cinta kepada dia. Di ibadah sunat itu proses untuk mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menerangkan bahwa meninggalkan amalan-amalan sunat tidak terpuji, amalan yang tidak terpuji. Karena dari situ ada semacam makna kita tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sunat pada dasarnya adalah menggapai kecintaan Allah, semakin mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin seorang melaksanakan ibadah sunat, semakin cinta Allah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ibadah sunat tidak terpuji karena ini tersirat makna bahwa kita tidak membutuhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi tadi. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa diterangkan oleh Qadi Iyad bahwa lelaki ini datang kepada Rasulullah SAW dia sudah masuk Islam dia sudah Muslim kedatangannya kepada Rasulullah SAW di kota Madinah hanya untuk mempertegas atau memperjelas apa yang sudah dia terima dari putusan Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad utus untuk berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis juga ada faedah ilmiah yang bisa kita ambil bahwa orang awam orang awam mereka adalah orang-orang muslim. Orang awam yang hanya mengikut adalah orang muslim, bersatu seorang muslim bukan berstatus seorang kufar. Dari mana kita ambil? Dari orang yang datang kepada Rasulullah SAW ini, dia hanya mendengar dan dia tidak tahu dari mana diwajibkan, apa hadis dan ayat yang mewajibkan masalah ini, dia hanya mendengar utusan Rasulullah menyampaikan kemudian diikuti. Dan Rasulullah mengatakan kepada dirinya dan juga bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia pergi dan melaksanakan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang bisa kita ambil berikutnya dari hadis adalah berlakunya khabar ahad di dalam ahkam. Kita ketahui ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa sebagian kaum muslimin hadahumullah mengingkari hadis ahad untuk dilaksanakan dalam hukum dan dalam hati Dan hadis ini menentang dengan jelas karena utusan yang datang dan Rasulullah SAW utus kepada ahli badu itu hanya seorang saja. Sebagaimana yang dinyatakan oleh orang Badui kepada Rasulullah ini. Atana Rasuluka. Telah datang kepada kami satu orang utusanmu. Rasul satu orang. Satu orang utusanmu. Jadi Rasul mengutus para sahabat untuk menyampaikan syariat. Satu orang satu orang. Salah satu orang seperti Mu'ad bin Jabal ke Yaman seorang diri menyampaikan kepada umat risalah Islam yang mengandung akidah dan juga mengandung ahkam. Ini hadisnya juga mengandung makna itu bahwa hukum dan akidah berlaku dan diterima walaupun dari khabar ahad. Khabar ahad itu adalah khabar yang tidak mutawatir, hanya disampaikan oleh satu orang, dua orang, tiga orang. Tidak seperti hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh belasan orang. Orang Badui jelas-jelas mengatakan nih, Dimam bin Sa'labah ini jelas mengatakan hanya satu orang. Dengan kata-kata orang Dimam ini tadi, Atana Rasuluka. Telah datang kepada kami, Rasulmu. Satu orang utusanmu yang mengatakan begini, mengatakan begitu, menyatakan begini, mengatakan begitu. Nabi seluruhnya menjawab, sadak. Telah jujur dia di dalam penyampaiannya. Ikhwani Fidin rahimakumullah Itu lebih kurang apa yang bisa kita petik daripada hadis Yang merupakan bab yang kelima daripada kitab Imam Muslim ini Kita akhiri majlis kita yang pertama ini dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin kondisinya sekarang kira-kira kalau kita memperjelaskan takbir kita tamu mendengar nggak suara kita nggak kita posisinya jauh berada di belakang sehingga ada, tidak kemungkinan tamu kalau kita menjaharkan takbir kita kemungkinan tamu itu mendengar atau tidak dan pada dasarnya sholat tidak diputuskan sama sekali ketika kita sedang sholat ada tamu yang mengucapkan salam hendak bertamu dan segala macam kita tidak perlu memutuskan sholat Sholat kita lanjutkan Akan tetapi si tamu perlu diberitahu bahwa kita sedang sholat Caranya adalah dengan menjaharkan Ya takbir misalnya Hal-hal yang memberikan informasi kepada sang tamu bahwa tuan rumah sedang sholat Kalau pertanyaannya apakah sholat diputuskan atau tidak Tidak, jawabannya tidak Kita tidak perlu memutuskan sholat kita Sholat kita lanjutkan sampai selesai baru kemudian kita e, menjamu tamu kalau memang tamu itu memang berhak untuk masuk misalnya karena kalau di rumah cuma wanita ya wanita atau lelaki yang muhrim dia bisa masuk nah. tapi kalau pertanyaannya yang ditanyakan apakah ketika tamu datang kita putuskan sholat sunat kita apatah lagi sholat wajib ya sholat sunat itu tidak tidak mesti kita putuskan cuman yang harus kita lakukan kalau memang suara kita sampai kepada dia kita jaharkan takbir kalau itu sholat sholat sir atau kalau sholat jahar jelas suara kita lebih kita keraskan agar si tamu mengerti bahwa kita sedang sedang sholat, Allah taala Sebenarnya bagaimana kita menjelaskan kepada seorang seperti seorang wanita misalnya dengan memberikan hadis yang kita bacakan tadi itu bahwa yang wajib itu yang yang disampaikan tadi kalau dia benar berarti dia masuk surga. Hmm. Tapi kalau dia benci sebab tidak akan masuk di sana yang disebutkan seperti itu nah kemudian juga kepada eh, laki-laki uh, misalnya kita sampaikan misalnya mau menyampaikan konotasi bahwa itu suatu hal yang wajib dalil dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan mereka berpatokan pada satu hadis yang yang tadi kita bacakan dari itu. Nah, sekarang bagaimana cara misalnya dan apakah memang seperti lima itu saja yang wajib dikerjakan? Sebenarnya dalam pembahasan tadi sudah kita bahas bahwa ada riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah menyampaikan seluruh apa namanya seluruh kewajiban-kewajiban yang lain disampaikan secara gamblang oleh Rasulullah SAW. Kemudian bisa kita jawab dengan seperti ini. Boleh jadi hal yang seperti itu belum lagi diwajibkan di saat hadis ini disampaikan oleh Rasulullah. Ketika kejadian ini terjadi, datang seorang yang bertanya dan Nabi menjawab seperti ini, Jawabannya kemungkinan yang seperti melihara jenggot atau seperti larangan untuk isbal itu segala macam belum lagi turun syariatnya. Ya. Eh, sebagaimana ulama menjawab sebahagian daripada pertanyaan kenapa tidak ada ini, kenapa tidak ada itu, ulama menjawab kemungkinan masih masalah haji belum turun. Ya seperti yang pertama yang pertama datangnya orang yang dari Najat tadi, maksud tidak berbicara tentang masalah haji sedikit pun dalam hadis itu. Nah sebagian jawaban para ulama adalah kemungkinan haji belum belum diwajibkan. Nah begitu juga hal-hal seperti yang ditanyakan tadi. Ya kemungkinan pada saat itu belum ada syariat yang seperti itu. Kita tidak tahu sebenarnya apakah sudah ada. Tapi ulama menjawab seperti itu. Nah sekarang sudah ada kewajiban untuk hal-hal yang seperti itu berarti tercakup dalam makna hadis Imam Bukhari yang menerangkan Nabi menyampaikan seluruh hal yang diwajibkan kepadanya. Dan jawaban orang masjid yang datang kepada Rasulullah ketika rambutnya tidak kusut masa itu, dia mengatakan, Wallahi la azidu mimma faradallahu alaiya syai' La azidu wa la angkusu mimma faradallahu alaiya syai'an Saya tidak akan tambah dan kurangkan dari seluruh apa yang Allah wajibkan kepada saya sesuatu Dari seluruh yang Allah wajibkan kepada saya Kalau pada saat itu itu belum diwajibkan Setelah anda ini anda sudah diwajibkan untuk hal yang seperti itu Karena sudah turun syariat mewajibkan hal-hal yang tidak termaktub dalam hadis ini. Ya, mungkin jawabannya seperti itu. Hmm. Seluruh yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi sahabat itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan wa mata ala dalik. Barang siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mukmin ketika bertemu Rasulullah SAW kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu meninggal dalam keadaan Islam nah orang yang berjumpa Nabi SAW dan beriman di zaman itu ketika melihat Nabi SAW dia beriman kemudian dia meninggal kapanpun dia meninggal dia salah seorang sahabat meskipun hanya berjumpa bertemu Nabi dan tidak pernah bicara dengan Rasulullah SAW Misalnya ketika haji wada misalnya, ketika haji wada itu ada lebih daripada 10 ribu sahabat Nabi SAW yang hadir Semuanya melihat Nabi dan tidak tidak semuanya sempat berbicara dengan Rasulullah SAW. Mereka semuanya adalah para sahabat meskipun pernah melihat saja. Ya, jadi ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi. Kalau hidup sezaman dengan Nabi tidak bertemu tidak sahabat. Syaratnya itu bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi dan dia ketika bertemu itu mukmin meninggal dalam keadaan beriman dia seorang sahabat. Jadi kalau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, setelah Nabi meninggal dia masuk Islam bukan sahabat Rasulullah SAW. Atau dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman setelah itu sebelum dia meninggal, setelah Rasulullah wafat dan sebelum dia meninggal dia kembali ke ajaran kufar misalnya murtad sebagaimana yang terjadi banyaknya murtad orang-orang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW mereka juga bukan sahabat Rasulullah SAW. Nah. Jadi orang yang datang tadi seperti Dimam Mami Sa'labah dan orang datang dari daerah Najd itu mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisi sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, dia beriman dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman juga. Berjumpa bukan berarti melihat, karena orang buta bisa juga berjumpa tapi tidak melihat. Jadi berjumpa itu lebih umum Orang buta juga berjumpa dengan kita Seperti Ibnu bin Maktum Abdullah bin Ummi Maktum mereka, Beliau adalah seorang sahabat yang buta Tidak melihat Rasulullah Tapi beliau berjumpa dengan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Jadi mereka adalah para sahabat Seperti Haji Wada itu banyak para sahabat yang hanya melihat Rasul dari jauh Tidak ada hadis, tidak ada Tidak pernah terjadi dialog antara mereka dengan Rasulullah SAW asal pernah bertemu Nabi sahabat Jadi, iya. dan dia beriman. Dia meriwayatkan dari 10.000 sahabat aja kan punya salah satu meriwayatkan hadis diterima gitu. Ya. Dari di atas 10.000 sahabat yang lagi ada. Iya. Walaupun bertemu dengan Rasulullah aja. Hmm. Kalau dari sahabat Rasulullah itu baik semuanya ingin surban. Aqidah al-sunnah wal jamaah menyatakan seluruh sahabat Rasulullah udul orang yang mempunyai agama yang bagus seluruhnya dan seluruh mereka adalah penghuni surga tanpa terkecuali. Ya, itu yang sepuluh orang itu adalah khusus dalam sebuah hadis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid Rasulullah mengatakan nama sepuluh orang itu nama 10 orang itu disampaikan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zubair fil jannah, dan satu lagi Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Jadi satu hadis ada disebutkan 10 orang para sahabat dengan lafaz seperti itu, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah seperti itu. Makanya mereka dikenal para sahabat yang 10 ini dikenal al asyara al mubasyarah fil jannah. 10 orang dikenal masuk yang dapat kabar gembira dan masuk surga. Artinya 10 orang yang diberitakan dalam satu hadis. Gitu. Dalam satu hadis 10 orang nama itu disebutkan tanpa nama yang lain. Makanya mereka lebih dikenal dengan 10 yang dikabarkan masuk surga. Istilahnya bukan hanya mereka, para sahabat yang 10 itu saja yang masuk surga. Tidak. Yang lain juga masuk surga, tapi mereka itu dibahas dalam satu hadis. Disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah majelis, dalam sebuah hadis. Hanya 10 nama yang disebutkan. Maka salah sahabat yang 10 itu terkenal dengan al ashor al-Mubashirina bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Pada umumnya seluruh para sahabat yang yang lainnya masuk surga radhiyallahu anhu majma'in tetapi mereka dikenal dengan sepuluh orang yang dapat kabar gembira masuk surga karena mereka disebutkan nama mereka disebutkan dalam sebuah hadis hanya nama sepuluh orang sahabat itu. Ya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari bertemu dengan Rasulullah SAW dapat gembira masuk surga, dapat kabar gembira juga masuk surga Abu Hurairah dan tidak masuk ke dalam 10 hadis itu seperti keluarga Alu Yasir orang tuanya Sumayyah orang tua Yasir Amar bin Yasir Yasir itu sendiri Nabi beri kabar masuk surga Sobron ala Yasir fa inna wal jannah Sabarlah wahai keluarga Yasir sesungguhnya tempat kamu dan janjimu tempatmu adalah di surga. Rasulullah beri kabar gembira masuk surga. Tapi kenapa tidak masuk dalam 10? Karena tidak masuk dalam hadis tadi. Salah tadi Amar Sa'd bin ya Sa'd bin masuk. Amar bin Yasir yang tidak masuk. Jadi itu sebabnya kenapa ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Bukan berarti sahabat lain tidak dijamin masuk surga. Tetapi mereka nama para sahabat yang 10 itu disebut dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat yang 10 itu dikenal dengan 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu sebabnya. Kalau tidak seluruh yang ikut perang Badar yang jumlahnya lebih daripada 300 ada jaminan khusus. Ya, ada jaminan khusus bagi orang para sahabat yang ikut perang Badar bahwa mereka semuanya akan masuk surga. Jadi tidak tidak khusus 10 orang saja.